بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه

Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu di masjid kita yang mulia ini untuk melanjutkan pengajian masjid kita di dalam permasalahan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan rukun iman yang kelima yaitu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat dan pada pertemuan kita yang terakhir pada pekan yang lalu kita telah membahas salah satu kejadian pada hari kiamat yaitu adanya dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari segala apa yang kita kerjakan di dunia. Seluruh amalan kita dicatat oleh malaikat dan nanti akan ada perhitungannya, akan ada hisabnya. Ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghaziyah ayat ke-25 sampai 26 Inna ilaika iyabahum Sesungguhnya manusia kepada Allah semuanya akan kembali kita akan mati semuanya dan kita mati akan menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kita menghindar. Tumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kami Allah yang akan membuat perhitungan kepada kita semua. Apa yang telah kita amalkan di dunia akan diperlihatkan kepada kita. Buku kita akan diberikan dan kita bisa melihat dan juga Allah menyampaikan seluruh amalan yang kita kerjakan di dunia. Dan hisab ini manfaatnya adalah dalam rangka untuk menunjukkan keadilan Allah. Ya, jadi hisab itu fungsinya adalah Allah ingin menunjukkan keadilannya bahwa manusia itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya yang di dunia puasanya dengan kami kita berbuat baik maka nanti akan mendapatkan pahala mendapatkan kenikmatan surga karena amal kebaikan kita demikian pula orang yang berbuat dosa berbuat jahat di dunia maka mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan atas kedoliman Allah, tetapi atas perbuatan manusia sendiri yang berbuat kemaksiatan di alam dunia. Ya, sehingga semuanya dijelaskan, semuanya dibongkar pada hari kiamat dengan hisab ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Allah la yadhlimu nasa walakinnan nasa yadlim walakinnan nasa anfusahum yadlimun yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak mendolimi manusia sedikit pun Allah tidak mendolimi kita sedikit pun akan tetapi kita sendiri yang mendolimi diri kita sendiri kalau kita mendapatkan siksa kalau ada orang masuk neraka itu karena perbuatan mereka Ya, ini manfaat dan fungsi hisab perhitungan amal kemudian bapak-bapak ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat binatang akan dihisap terlebih dahulu binatang akan saling ya saling kepalanya kepada binatang yang lain ya. dan disaksikan oleh manusia sesungguhnya yang pertama kali akan diadili oleh Allah adalah binatang ya misalnya ada binatang kambing kemudian ya saling bertengkar dengan kambing yang lain sehingga e, tanduknya patah menyebabkan tanduk kambing yang lain itu patah maka nanti pada hari kiamat Allah akan memberikan balasan ya. yang mematahkan itu nanti tanduknya juga akan dipatahkan artinya keadilan jika di dunia mematahkan tanduk nanti di akhirat juga akan diadili ya akan mendapatkan balasan yang sama ini binatang ya dan hisab yang terjadi di binatang itu fungsinya hanya dalam rangka untuk menunjukkan keadilan bahwa binatang pun juga akan ada apa, pengadilan ada hisab. Tetapi binatang itu tidak ada adab dan juga tidak ada nikmat. Nanti setelah selesai bisa semua binatang akan menjadi tanah. Ya, ini hanya sekedar Allah ingin menunjukkan keadilan. Semuanya sudah dibalas. Setelah dibalas, menjelaskan di dalam surat At-Takwir ayat kelima. Wa idzal ru'usu Ya, dan ingatlah dan persiapkanlah adanya suatu hari di mana binatang-binatang liar dikumpulkan. Ya, yaitu dikumpulkan pada hari kiamat untuk diadili untuk melakukan proses hisab. Ya. Kemudian juga Allah sudah kalau seandainya aku menjadi tanah seperti binatang. Ya, orang kafir juga bermimpi, berkeinginan menjadi tanah seperti binatang. Karena apa? tanah. Kalau sudah jadi tanah selesai, tidak ada siksa, tidak ada sesuatu yang menyakitkan. Tetapi orang-orang kafir tadi takut, ya, takut karena di dunia dulu banyak berbuat jahat, banyak berbuat maksiat, maka mereka takut adanya siksa, takut dengan adanya neraka, sehingga mereka menginginkan untuk menjadi tanah seperti halnya binatang. binatang akan dihisap terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menghisap akan menghitung amalan manusia baik orang mukmin dan orang kafir. Akan tetapi ada perbedaan. Ada perbedaan proses hisab antara orang Islam, orang yang beriman dengan orang kafir itu berbeda. Bedanya apa? Bahwa bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang Islam, orang yang beriman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, proses perhitungan amalan itu dilakukan secara pribadi tidak dilihat oleh manusia yang lain. Allah membongkar seluruh perbuatan kita. Ya, perbuatan yang baik maupun yang jelek, yang jahat, semua Allah sampaikan kamu pada hari ini berbuat ini, pada jam ini, pada detik ini berbuat itu. Semuanya Allah sampaikan. Dan kita tidak mampu membantah, tidak mampu untuk menolak semuanya Allah sampaikan. Akan tetapi kalau kita beriman, hisab yang dilakukan oleh Allah itu tidak diketahui oleh orang lain, hanya antara orang yang beriman tersebut dan Allah, sehingga tidak malu, tidak apa diketahui oleh orang lain. Ya ini hisab yang Allah lakukan kepada orang mukmin seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan sami itu Rasul nanti pada hari kiamat Allah akan mendekat kepada seorang mukmin. Ya, istilahnya kalau kita empat mata, ya berbicara empat mata. Saya bahwa Na'am. Iya, aku mengakui ai Rabbi wahai Rabbku. Ya, mengaku tidak bisa membantah karena semuanya ada catatan, semuanya ada saksi-saksinya. Ila qarrarahu bi dunubi maka jika Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan semua dosa-dosanya, semua perbuatannya, semua sudah disampaikan oleh Allah. Wa fi nafsihi annahu Dan orang mukmin tadi mengira dirinya akan binasa. seluruh kesalahannya sudah dibongkar oleh Allah, merasa dirinya akan mendapatkan siksa Qala maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Satartuha alaika bi dunia. Aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia. Ya, di dunia kita berbuat dosa, kita sembunyikan, orang lain tidak tahu. Allah tutup. Allah tidak bongkar di dunia karena menyayangi kita. Wa ana aghfiruha lakal yaum dan aku pada hari ini telah ampuni dosa-dosamu Ya di dunia Allah tutup dan di akhirat Allah ampun. Fayu'ti kita bahasa nanti maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada kita kitab buku catatan amalan kita. Ya, kalau orang itu beriman bertakwa kepada Allah walaupun ada dosa-dosa yang dia kerjakan maka dia akan mendapatkan buku catatan amalan dengan tangan kanan. Ya, buku catatan diterima dengan tangan kanan. Wa amal kafir wal munafikun akan tetapi berbeda dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafikun fayaqulul ashhad maka ya Allah Subhanahu wa taala dan menghisap mereka di hadapan asyhad di hadapan manusia yang semuanya semua manusia melihat menyaksikan ya haula alladzina kadzabu ala rabbihim Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang mendustakan rohnya ala la'natullahi ala dzalimin Ketahuilah sungguhnya laknat Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa. Ya ini perbedaan antara proses hisab orang yang beriman dengan orang kafir semuanya akan dihisab tetapi Allah berikan kemudahan bagi orang yang beriman dan juga yang perlu kita ketahui bapak-bapak ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat kita. Ya, berkaitan dengan ibadah, hubungan kita dengan Allah, hablum Allah, hubungan kita dengan Allah itu. Yang pertama kali Allah akan tanya, Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita adalah sholat kita. Awal ma yuhasabu bihi minal abdi as-sholat. Yang pertama kali akan dihisap, dihitung, ditanyakan oleh Allah kepada manusia adalah sholat kita. Ya, sholat kita, sholat lima waktu kita. Terutama. Kalau kita bagus, maka Allah jelek sholat wajib, maka Allah berkata kepada malaikat, apakah manusia itu punya sholat-sholat sunnah? Ya, sholat wajib kita yang pertama, kemudian kalau ada kekurangan dalam sholat wajib, apakah kita punya sholat sunnah? Sholat-sholat rawatib, sholat duha, sholat malam. Ini bisa menyempurnakan, ya, bisa menambah kekurangan yang ada di dalam seorang pihak bisa baik dan bisa tertutup kekurangannya ya ini sholat kemudian berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia maka Rasulullah mengatakan wa awwalu ma yubdha bainan nasi fid dimah. Sedangkan kalau hubungan dengan sesama manusia yang pertama kali akan diselesaikan adalah dalam permasalahan darah. Ya, nanti dalam proses bisa ini juga kalau kita punya hubungan, punya hitung-hitungan dengan manusia, Allah akan selesaikan. Di dunia kita punya utang, tidak kita bayar misalnya. Kita bisa uh, eh, logika di dunia kita tidak membayar juga alasan yang lain bisa tapi nanti di akhirat kita tidak akan bisa meminta Allah akan panggil Allah akan adili ya. dan nanti pada hari kiamat tidak ada harta kalau di dunia kita punya utang harta kita bayar dengan uang ya. tapi nanti di akhirat tidak uang tidak tidak ada harta yang ada hanya dosa dan bahaya ya. kalau kita utang kepada orang lain dan nyawa maka pahala kita akan diberikan kepada orang tersebut ya. yang pertama kali berkaitan dengan darah ya, darah kalau kita pernah membunuh ada orang membunuh ini akan diselesaikan berkaitan dengan darah setelah jarak nanti berkaitan dengan kehormatan. Kalau ada orang pernah menghina orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, ya, ngece, orang lain, ini juga nanti ada hitungannya pada hari kiamat berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan harta, ya utang piutang, ya pinjam meminjam ini juga nanti pada hari kiamat akan ada hitung hitungannya semuanya akan selesai semuanya akan adil ya tetapi dengan pahala dan dosa kalau masih punya utang maka disawab dengan pahala diberikan pada orang lain kalau pahalanya habis semuanya akan ada keadilan pada hari kiamat. ya. Kemudian berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir mereka akan dipanggil di hadapan semua makhluk. Mereka akan disampaikan semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian mereka dipersaksikan amalan kejelekan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Ya, orang-orang kafir. fayal al-abda maka nanti Allah akan menemui hambanya hambanya yang kafir tadi fayakulu kemudian Allah berkata Aikul Wahai bulan, wahai orang, alam muka, bukankah aku telah memuliakanmu di dunia? Allah telah memuliakan dirinya adruka turas wa وتربك ya dan telah aku berikan harta yang banyak kepada dirimu ya, artinya orang-orang kafir tadi Allah ingatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dirimu Fayaqul maka orang tersebut mengatakan bala ay benar Wahai وريره suka apa ظننتك tahan ظننت mula dia Apakah kamu dulu di dunia mengira akan bertemu denganku? Ya. Allah bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu dulu percaya dengan adanya hari kebangkitan? Nah, apakah kamu percaya kenikmatan yang Allah berikan untuk dosa dan kemaksiatan karena tidak percaya adanya hari kebangkitan. bicara tangannya, hatinya, semuanya akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya di alam bumi, sehingga dia tidak bisa membantah, tidak bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini Bapak-bapak ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peristiwa yang akan kita alami pada hari kiamat adalah peristiwa hisab perhitungan amalan. Kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di dunia. Kita akan menyaksikan sehingga dari apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini bisa kita ambil pelajaran agar kita senantiasa berhati-hati di dalam bersikap, di dalam berbuat kita harus mempertimbangkan apakah perbuatan kita itu perbuatan yang baik, yang bermanfaat, yang berpahala atau perbuatan yang rusak dan perbuatan yang maksiat. Karena semuanya ada catatannya, semuanya ada pertanggung jawabannya. Ya, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat sebelum kita akhiri. Mungkin ada pertanyaan atau yang lain, silakan. illa al itu. fil dia menyiksa binatang. Akan tetapi eh, bukan berarti kalangan eh, tersebut sudah selesai tidak seperti itu tapi kalau berkaitan dengan apa binatang itu kalau berkaitan dengan manusia ini ada hitung-hitungannya ada